wa dzakarahumullahu fi man indah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis yang mulia ini bahwasanya tidaklah suatu kaum berkumpul dalam suatu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala yang berkumpulnya mereka bukanlah berkumpul untuk perdagangan bukan berkumpul untuk kepentingan-kepentingan duniawi akan tapi berkumpulnya mereka ya yatluna kitab Allah untuk membaca kitab Allah Subhanahu wa taala dan untuk mempelajarinya. Apa yang dijanjikan bagi mereka ini? Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Dan ketenangan itu tentunya merupakan keinginan kita semua. Betapa banyak orang-orang yang menginginkan ketenangan mereka mengeluarkan begitu banyak harta. Tidak tahu bahwasanya di antara sebab yang bisa menimbulkan ketenangan dan turunnya ketenangan tersebut adalah dengan duduk di majelis ilm. Nazalat alaihimus sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah dan mereka akan dilingkupi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mereka juga dilingkupi oleh para malaikat yang menaungi mereka dengan sayap-sayapnya sebagai bentuk keridhaan mereka terhadap apa-apa yang dituntut oleh orang-orang yang duduk di majelis tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjanjikan dalam hadis tersebut bahwasanya Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang menghadiri majelis ilmu datang untuk mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasulnya akan disebut-sebut di sisi makhluknya yang ada di langit di sisinya. Disebut-sebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk yang mulia dari kalangan para malaikat. Dan tentunya ikhwanifillah ini merupakan keutamaan yang besar yang kita semua berharap. Semoga duduknya kita ini masuk dalam cakupan hadis yang mulia tersebut. Saudaraku fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Banyak orang yang berbicara tentang perbaikan dan banyak pula orang yang berbicara tentang sebab-sebab kerusakan. Namun sedikit mereka-mereka yang menjelaskan tentang asal dari semua kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi. Demikian pula sebab dari semua kebaikan-kebaikan yang ada di muka bumi. Oleh karena itulah, insya Allah pada majelis ini kita akan membicarakan perkara tersebut yang tentunya semoga semua itu bisa memberikan faidah kepada diri-diri kita dan juga memberikan faidah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Imam Al-Kirafi rahimahullah taala mengatakan dalam kitab beliau Al-Furu' Aslu fasadin fid dunya wal akhirah innama huwa al-jahlu fajtahid fi izalatihi anka mastata'ta kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah innama huwa al fajtahid fi tahsilihi mastata'ta. Wallahul mu'inu 'alal khairi kulli. Beliau mengatakan dalam perkataan ini bahwasanya asal atau sumber segala kerusakan-kerusakan yang ada di dunia dan di akhirat innama huwal jahl yaitu kebodohan dan memang ikhwanifillah Tidaklah kita melihat berbagai macam kerusakan-kerusakan baik di muka bumi ini maupun kerusakan-kerusakan yang akan didapatkan oleh seorang hamba di negeri akhir. Kalau seorang mau melihat asal dari kerusakan tersebut, sebabnya adalah kebodohan. Kebodohan. Oleh karena itulah fajtahid fi izalatihi anka mastata'. Maka Bersemangatlah engkau untuk menghilangkan kebodohan tersebut dari dirimu semampu dirimu. Jadi sekuat tenagamu untuk bisa menghilangkan kebodohan tersebut. Kama anna asla kulli khairin fid dunya wal akhirah. Sebagaimana sumber dari segala kebaikan di dunia maupun di akhirat innama huwal ilm. Hanyalah ada pada ilmu fajtahid fi tahsilihi mastata'ta. Maka bersemangatlah engkau dalam usaha untuk mendapatkannya. Hendaknya engkau bersungguh-sungguh dalam usaha untuk mendapatkan ilmu tersebut. Mastata'ta. Yakni dengan mencurahkan semua tenaganya, semua usahanya demi bisa mendapatkan perkara yang merupakan sumber kebaikan di dunia dan di akhirat tersebut. Kemudian wallahul mu'inu 'alal khairi kulli. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang akan memberikan pertolongan pada semua kebaikan. Dari perkataan beliau ini ikhwani fillah wa Kita mengetahui dengan jelas bahwasanya sumber segala kejelekan, sumber segala kerusakan adalah kebodohan. Dan memang kesyirikan yang merupakan dosa terbesar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mati dalam keadaan belum bertobat darinya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah al-jahl, kebodohan kemaksiatan-kemaksiatan yang merupakan sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala apabila Allah tidak mengampuninya dan menginginkan orang tersebut untuk dihukum apa sebabnya? Sebabnya adalah kebodohan. Karena tidak tahu bahwasanya kemaksiatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Merupakan bentuk kekurang ajaran terhadap zat yang telah menciptakannya. Demikian pula kebitahan-kebitahan dan semua perkara-perkara yang ada di muka bumi ini. Dan sebaliknya, semua perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang akan membawa seseorang kepada kebaikan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat sebabnya adalah al-ilm. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan dengannya, maka Allah akan memahamkan dia terhadap perkara agamanya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam Majmu' Fatawa beliau, "Walazimuhu anna man lam yufaqihu Allah fid din lam yuridillahu bihi khaira. Dan kelaziman dari hadis ini bahwasanya orang-orang yang tidak Allah Subhanahu wa taala pahamkan terhadap perkara agamanya, Allah tidak menginginkan kebaikan dengannya. Dan tentunya sungguh merugi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dari orang tersebut. Namun bukan berarti ikhwanifillah bahwasanya orang yang tidak paham terhadap agamanya Allah menginginkan mereka kejelekan sebagaimana Al-Alamah Ibn Baz rahimahullahu taala memberikan tanbih dalam syarah hadis ini cukup kita mengatakan bahwasanya kelaziman dari hadis ini bahwasanya mereka-mereka yang tidak paham terhadap ilmu agama Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan yaitu kebaikan yang mutlak. Karena memang tentunya ikhwanifillah kebaikan yang sempurna tidaklah akan didapat kecuali dengan ilmu din, kecuali dengan pemahaman terhadap ilmu agama ini. Walaupun tentunya selama seorang masih muslim, masih beragama Islam, selamat dari kesyirikan, maka tetap adanya tetap ada padanya kebaikan. Karena kita ketahui bahwasanya kebaikan setiap muslim itu bertingkat-tingkat. Dan selama dia masih muslim, maka dia tetap berada di atas kebaikan walaupun tidak mencapai kebaikan yang sempurna apabila dia bukan termasuk mereka-mereka yang paham terhadap perkara agamanya. Sehingga ketika kita telah mengetahui bahwasanya tolak ukur kebaikan seorang hamba ikhwanifillah adalah dengan pemahaman dia terhadap ilmu agama, maka tentunya kita semua yang menginginkan kebaikan tersebut hendaknya berusaha agar kita paham terhadap ilmu tersebut. Sebagaimana dinasihatkan oleh Imam Al-Qirafi tadi, fajtahid fi tahsilihi mastata'ta. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam usaha untuk mendapatkannya semampu dirimu. Dan kalau seorang muslim mau melihat dalil-dalil dari Alkitab maupun As-Sunnah akan melihat begitu banyak dorongan-dorongan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah agar kita semua bersungguh-sungguh dalam talabul ilmi karena memang perkara tersebut merupakan sumber kebaikan. Sehingga pantas kalau Al-Quran dan As-Sunnah banyak sekali menyebutkan dorongan-dorongan kepada kita semua untuk bersemangat dalam tolak ilmu. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdoa agar diberi tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku al-ilmu. Kalau seandainya di sana ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, maka tentunya nabi yang mulia ini akan diperintahkan untuk memintanya. Akan tapi ketika tidak ada perkara yang lebih mulia daripada ilmu, maka Itulah yang diperintahkan kepada Allah subhanahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meminta tambahan. Wa Dan sebenarnya cukup dengan satu ayat ini saja ikhwani fillah seseorang mencurahkan usahanya waktu-waktunya yang ada setelah dia memenuhi hak-hak yang diwajibkan kepadanya untuk berusaha menambah ilmu yang dia miliki dengan tentunya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat, ayat yang lain mengatakan Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini dengan jelas ikhwanifillah menunjukkan bahwasanya ketinggian derajat seseorang tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Karena apalah fungsinya? Apalah faidahnya Seorang tinggi derajatnya di sisi manusia akan tapi rendah dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita semua tidak menginginkan yang demikian itu. Akan tapi seorang muslim yang berakal sehat pasti yang diinginkan adalah ketinggian derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jalannya. Yaitu dengan iman dan ilmu yarfa'illahu alladhina amanu minkum akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi aqwaman. Lihat. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya akan mengangkat dengan kitab ini yaitu dengan Al-Qur'an. Yang isi Al-Qur'an tidak lain adalah al-ilm. Akan mengangkat dengannya kaum-kaum yang banyak. Itu mereka-mereka yang mengambil Al-Qur'an, mempelajarinya dan beramal dengannya. dan sebaliknya wa bihil akharin dan Allah Subhanahu wa taala juga akan merendahkan dengan Al-Qur'an tersebut ya, kaum-kaum ya. yang lain yaitu mereka-mereka yang meninggalkan Al-Qur'an dan meninggalkan dari beramal dengannya Di antara keutamaan yang disebutkan dalam syariat ini tentang al-ilm ikhwanifillah adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menempuh jalan Jalan untuk apa? Jalan untuk mencari ilmu. Yaltamisu fihi ilmu. Apa balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Jadi menuntut ilmu ikhwanifillah merupakan sebab-sebab dimudahkannya seorang muslim untuk bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika hal ini merupakan sebab masuknya seorang ke dalam surga ikhwani fillah, maka apalagi yang kita tunggu-tunggu. Apalagi yang menyebabkan kita bermalas-malasan. Karena tentunya tujuan utama kita hidup ini tidak lain adalah agar kita kelak ketika Allah Subhanahu wa taala telah hancurkan bumi dan langit seisinya. Kemudian menegakkan hari kiamat yang kita harapkan adalah agar Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang ada di dalamnya tidak ada mata satupun yang pernah melihatnya. Dan belum pernah ada telinga satupun yang mendengarkan tentangnya. Dan bahkan belum ada terbersit dalam benak-benak seseorang tentang keindahan dan kenikmatan yang ada di sana. Apa jalan yang bisa memudahkan untuk masuk ke dalamnya? Yaitu dengan menempuh jalan dalam talabul ilmi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang lain juga mengatakan yang datang dari Abi Darda radhiyallahu anhu dalam Sunan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia jalan menuju ke surga. Wa innal malaikah la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Wa inna talibal ilmi fa innahu yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi hatta al hitana fil ma. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilmi faman akhadahu akhadha bihadzin wafir Sungguhnya para malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya di sekeliling para penuntut ilmu. Kenapa? Karena ridho dengan apa-apa yang mereka lakukan. Dan tentunya keridhaan para malaikat ikhwanillah tidak akan mungkin diberikan kecuali kepada perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Makhluk yang mulia yang senantiasa beribadah kepadanya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun terhadap apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Dan senantiasa melakukan apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Mereka ridho terhadap para penuntut ilmu. Berarti ikhwanifillah menuntut ilmu merupakan sebab yang akan mengantarkan seorang hamba kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini mengatakan bahwasanya makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan mereka memintakan ampunan kepada para penuntut ilmu. Tidak ada seorang pun dari kita ikhwanifillah yang menganggap dirinya tidak pernah bersalah. Tidak ada seorang pun dari kita yang merasa dirinya tidak pernah berdosa. Dan tentunya ini yang harus kita sadari pada diri kita bahwasanya kita ini adalah makhluk-makhluk yang tidak lepas dari kesalahan, tidak lepas dari dosa-dosa. Dan tentunya kesalahan dan dosa-dosa tersebut butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya apa-apa yang ada di langit dan di bumi, sampai-sampai ikan-ikan yang ada di lautan, yang kita tidak akan mungkin bisa untuk menghitungnya, mereka memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Sungguh ini merupakan kemuliaan yang besar. Kemuliaan yang besar dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk yang begitu banyak yang mungkin ikhwani fillah ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan kita di saat kita lalai dengan apa yang kita mintakan tersebut Allah Subhanahu wa taala belum mengabulkannya. Akan tapi mungkin saja dari sekian makhluk-makhluk yang ada yang memintakan ampunan kepada kita karena kita menuntut ilmu itu malah yang menjadikan sebab terampuninya dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai kita kemudian bermalas-malasan dengan begitu banyak fadilah-fadilah serta keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka-mereka yang menuntut ilmu. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan sungguhnya para anbiya mereka itu tidaklah mewariskan dinar maupun dirham. Akan tapi yang mereka wariskan adalah al ilmu maka barang siapa yang mengambil warisan tersebut yaitu mengambil ilmu yang disampaikan oleh para ambia maka sungguh dia telah mengambil bagian yang banyak. Hadith ini ikhwani tercakup padanya keutamaan yang banyak dari menuntut ilmu. Yang tentunya tidak layak bagi seorang muslim. terlebih lagi seorang yang menisbahkan dirinya kepada ahli sunnati wal jamaah. Al-Ta'ifah al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah. Kemudian melalaikan darinya. Karena memang ahli sunnati wal jamaah di antara ciri khas mereka yaitu mereka-mereka yang senantiasa membangun apa-apa yang mereka yakini apa-apa yang mereka amalkan baik itu dalam ibadah maupun dalam muamalah mereka senantiasa membangun di atas ilmu inilah yang menjadi ciri khas ahli sunnati wal jamaah yang membedakan dengan firqah-firqah yang lain al ilmu qabla al wal amal berilmu sebelum berucap dan bertindak namun Bukan semua ilmu ikhwanifillah yang kita diperintahkan untuk menuntutnya. Jangan sampai ketika kita membahas tentang keutamaan-keutamaan ilmu, kemudian pikiran kita jauh menerawang kepada semua ilmu-ilmu yang dipelajari oleh manusia. Bahkan guru-guru di sekolah terkadang berdalil dengan keutamaan menuntut ilmu dan wajibnya menuntut ilmu untuk ilmu-ilmu kebatilan yang mereka ajarkan. Ini tidak. Akan tapi perlu kita tegaskan di sini bahwasanya semua keutamaan-keutamaan ilmu yang ada baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah itu yang ditujukan adalah ilmu dini, ilmu agama. Sebab selain ilmu tersebut ikhwani fillah kemungkinannya adalah ilmu-ilmu yang batil atau ilmu-ilmu yang tidak diketahui kebatilan atau kebenarannya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam mukaddimah tafsir beliau bahwasanya al ilmu imma naqlun musaddaqun an maksum Ini kemungkinan yang pertama Ilmu itu kemungkinannya adalah Suatu penukilan Yang dibenarkan Dari sesuatu yang maksum Yaitu Penukilan yang dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah Inilah ilmu Jadi semua perkara-perkara yang datang dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah Itulah al-ilmu Yang kedua wa imma qaulun alaihi dalilun ma'lum. Suatu perkaraan yang dibangun di atas dalil yang telah diketahui. Dan Syekhuna Yahya Allah taala ketika mensyarah perkataan Syekhul Islam ini mengatakan bahwasan yang dimaksud adalah ijma'. Karena memang ijma' para ulama itu adalah suatu perkataan yang tidak akan mungkin ada kecuali dibangun di atas dalil. Wa masih wadalik. adapun yang selain dari perkara tersebut imma pun mardud kemungkinannya adalah suatu perkara yang jelas kebatilannya yang wajib untuk ditolak. Muzayyaf ikhwanifillah Kata ini biasa digunakan untuk suatu mata uang palsu, mata uang yang sudah jelas tidak bisa dipakai. Maka mardut perkara tersebut ditolak. Karena jelas sekali kebatilannya. Wa imma mauqufun la yu'lamu annahu bahrajun wala manqud. Kemungkinannya adalah mauquf, berhenti, dihentikan. Yakni seorang tidak bisa menentukan apakah itu baharat sesuatu yang hina ataukah mangkut sesuatu yang mulia. Jadi ini empat kemungkinan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang ilmu. Yang pertama adalah naqlun musaddaqun an ma'lum. Suatu penukilan yang datang pendengaran pembenarannya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Dan yang kedua adalah suatu perkataan yang dibangun di atas dalil yang jelas. Selain itu ikhwanifillah, maka kemungkinannya adalah perkara yang jelas kebatilannya, yang wajib kita tolak, dan perkara yang masih samar, yang tentunya tidak boleh kita menerimanya begitu saja. Akan tapi, hendaknya kita berhenti, tidak mengambilnya. Ketika kita telah mengetahui ilmu yang hakiki, yaitu ilmu yang dibangun di atas dalil atau perkataan yang dibangun di atas dalil yang jelas baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah maka inilah yang hendaknya kita usahakan untuk kita dapat yang untuknya para salaf kita ridwanullah alaihim mereka begadang di malam hari dan usaha keras di siang hari demi bisa mendapatkan ilmu tersebut. Tayyib ikhwani fillah. Setelah kita mengetahui ilmu yang harus dicari oleh seorang muslim. Di sana ada perkara utama yang harus dipenuhi agar seseorang bisa mendapatkannya. atau sebelum itu ikhwanifillah bahwasanya apa yang dijelaskan tadi itu adalah ilmu dari sisi ilmu itu sendiri ya yaitu ilmu yang bermanfaat dilihat dari sisi ilmu itu sendiri karena seseorang akan terpuji ikhwanifillah ketika dia menyandang suatu ilmu adalah ketika ilmu itu bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Yang pertama, dilihat dulu dari sisi ilmu itu sendiri. Ilmu yang bermanfaat adalah tentunya ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam perkataannya tadi. Kemudian yang kedua, dilihat dari keadaan orang yang memiliki ilmu tersebut. Tidaklah disebut suatu ilmu itu bermanfaat baginya walaupun ilmu itu sendiri secara hakikatnya bermanfaat. Ketika pemiliknya tidak beramal dengannya. Jadi, jadi ini dua sisi pandang Evanifillah yang hendaknya kita bisa membedakannya. Yang pertama, kalau hal ini sudah keliru, maka kelanjutannya juga keliru. Yaitu membedakan mana ilmu yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat. Ketika keliru membedakan dalam mencari ilmu yang bermanfaat, ternyata jatuhnya pada ilmu kalam Jatuhnya pada ilmu falsafah. Jatuhnya pada ilmu-ilmu yang menjerumuskan seorang ke dalam kesatan, maka tentunya kelanjutannya juga akan semakin parah. Jadi mengetahui poin pertama dari sisi ilmu yang bagaimana itu yang bermanfaat secara zatnya itu adalah perkara yang sangat penting Ikhwanifillah. Karena banyak dari manusia mereka keliru dalam memahaminya menganggap bahwasanya ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi mereka adalah ilmu-ilmu yang bisa mendatangkan kekayaan duniawi, ilmu-ilmu yang bisa menghasilkan uang dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui perkara-perkara yang zahir dari kehidupan dunia ini. Perkara-perkara yang mungkin sangat rumit mereka bisa mengetahuinya. Siang dan malam pikiran dicurahkan untuknya. Akan tapi wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka dari negeri akhirat lalai. Inilah keadaan orang-orang yang keliru dalam memahami ilmu yang bermanfaat itu secara zatnya apa? Dan apabila seorang telah benar dalam menentukan ilmu yang bermanfaat tersebut ikhwanifillah jangan lupa di sana ada poin kedua yang harus dia ketahui pula bahwasanya ilmu yang bermanfaat walaupun secara zatnya itu adalah bermanfaat namun Apabila pemiliknya tidak beramal dengannya maka tidak menjadi manfaat untuknya. Bahkan sebaliknya, ilmu tersebut menjadi bumerang atasnya. Sebagaimana hadis yang telah kita lewati tadi, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan kitab ini kaum-kaum yang banyak dan akan merendahkan kaum yang lain. Apa yang membedakannya? Karena yang pertama mereka mengambil Alkitab dan beramal dengannya. Dan yang kedua mereka mempunyai ilmu tentang Alkitab tapi mereka tidak beramal dengannya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mencela orang-orang seperti ini bahkan mengibaratkannya dengan ibarat yang begitu hina. Qala Allah Ta'ala واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل القلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا Tungguru, ikhwanifillah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini, bacakanlah kepada mereka tentang khabar seseorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Orang yang telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia malah mengikuti syaitan dan meninggalkan ilmu yang dia miliki yaitu dengan tidak beramal dengannya. Padahal seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendakinya Allah akan mengangkat orang tersebut karena memang ilmu ikhwani secara zatnya dia adalah merupakan perkara yang bisa mengangkat derajat. Namun ketika orang tersebut tidak mau mengambilnya, tidak mau beramal dengannya, maka sebaliknya Allah hinakan orang orang walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa akan tetapi dia malah memilih untuk ya, mengedepankan kehidupan duniawi dia jual ilmu-ilmu yang dia miliki demi mendapatkan beberapa harta yang ada di dunia. Dia mengorbankan agamanya, demi mendapatkan perkara-perkara yang ada di dunia. Padahal seorang yang berakal ikhwanifillah kalaulah seandainya mau ditukar apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka-mereka yang mempunyai ilmu dengan semua yang ada di muka bumi ini tentunya tidak akan rela. Terlebih lagi dengan secuil saja dari perkara-perkara yang ada di muka bumi. Tentunya ini merupakan jual beli yang sangat murah dan merupakan bentuk kerugian yang tidak ternilai harganya. Kita kembali ke ayat Ketika orang tersebut malah memilih untuk mengedepankan kehidupan dunia meninggalkan ilmu yang dia miliki. Wattaba hawa dan mengikuti hawa nafsunya. Maka Allah berikan permisalan, famataluhu kamathalil kalb. Permisalannya adalah seperti anjing. Lihat. Allah Subhanahu wa taala misalkan orang yang telah diberi ilmu kemudian meninggalkan ilmunya, tidak mau beramal dengannya, dimisalkan seperti anjing Mungkin anjing ikhwanifillah yang gagah, yang bisa lari kencang, itu bisa dikatakan bagus. Akan tapi ini anjing yang keadaannya Allah Subhanahu wa taala katakan famataluhu kamatalil kalb in alaihi alhad aw tatruhu yalhad. Dia apabila engkau memberi dia sesuatu akan menjulur-julurkan lidah. Dan ketika ditinggalkan juga menjulur-julurkan lidahnya. Ini tentunya keadaan yang begitu buruk dan keadaan yang begitu hina. Menggambarkan tentang begitu ambisinya seseorang terhadap perkara duniawinya dan tidak peduli apa-apa yang dia jual, apa-apa yang dia korbankan dari perkara-perkara akhirat. Sebagaimana telah menimpa pada umat-umat sebelum kita dari kalangan ahlul kitab ikhwanifillah. Mereka menjual agamanya demi mendapatkan perbendaharaan duniawi sehingga mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti perkara menentukan ilmu yang bermanfaat itu apa dan bagaimana bisa ilmu yang bermanfaat tersebut secara zatnya juga bisa bermanfaat bagi pemiliknya yaitu dengan beramal dengan ilmu tersebut ini perkara yang penting bagi kita dan kita berusaha untuk bisa mewujudkannya sehingga termasuk mereka-mereka dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keutamaan-keutamaan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan insya Allah ikhwanifillah kita lanjutkan pada pertemuan season kedua untuk membahas tentang perkara-perkara yang akan menghalangi seseorang dari menuntut ilmu. Karena memang tidaklah suatu perkara yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala ikhwanifillah kecuali di sana syaitan akan memancangkan penghalang-penghalang.